Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lumatul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalal Fauzan asbahullah halaman 185 yang cetakannya sama ini. Yang cetakan beda di lihat di situs pembahasan seputar apa timbangan, mawazin. Halaman 185 bagian tengah itu Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah Tudah al-hasanat fi kifatin wa sayyiat fi kifatin. Nanti di hari kiamat atau di akhirat diletakkan kebaikan di satu anak timbangan dan kejelekan di anak timbangan satunya. Wa hadza min tamamin 'adl. Ini merupakan apa? Kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala ditimbang. Adal adallahu azza wa jalla Nah, maka adlullah ya azza wajal maksudnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Faman rajahat hasanatuhu sa'ida wa faz, masyaallah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, sungguh dia bahagia dan beruntung. Wa man khaffat hasanatuhu wa saqulat sayi'atuhu khaba wa khasir. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dan berat timbangan kejelekannya, maka dia khaba wa khasir. Apa khaba? Rugi dan bangkrut. Paham ya? Khaba itu bangkrut khasratu rugi. Paham ya? Jadi sangat rugi dan bangkrut. Yang timbangan kebaikannya cuman ringan, ringan kemudian timbangan kejelekannya berat. Wa man khaffat mazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Maka barang siapa yang ringan timbangan-timbangan kebaikannya dan berat timbangan kejelekannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. orang-orang yang berat timbangannya, timbangan apa ini? Timbangan kebaikannya berat, na barakallahu fiik. Fa huwa fi maka dia berada pada kehidupan yang diridhai, kehidupan yang na barakallahu senang dan bahagia. Wa amma man khaffat mawazinu dan pun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya ringan, timbangan kejelekannya berat, Fa ummu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Naam. Wa ma adraka ma hiyah? Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang panas. Wal iyad billah. Ummu ummu syai' apa itu ummu ini? Ummu syai' induk suatu atau induk sesuatu artinya adalah alladhi yusaru ilaihi. Paham ya? Yaitu sesuatu yang dikembalikan kepadanya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya diperhatikannya. Mafhum? Nah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka yang panas tadi itu. Fa masiruhu ila jahannam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam wal iyad billah. Wa qila ada juga yang mengatakan ummuh eh ummu dimaghihi. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik atau amma dimaghuhu Bima'na annahu yasqut fin nar ala ra'sih ngeri. Nah barakallahu fiik. Umudi maghlubi maksudnya adalah e, eh, induk otaknya. E, eh, oh, induk otak itu kan kepala. Iya kan? Istilahnya pusat otak di kepala kan? Nah, barakallahu fiik maksudnya itu ada yang mengatakan ummu ummu dimag ummu maksudnya induk induk otaknya itu yang dimaksud. Maknanya berarti apa? Annahu yasqut benar bahwasanya orang tersebut akan jatuh ke neraka ala ra'sih kepalanya duluan. Paham ya? Ini yang apa? Yang timbangannya ringan. Ya, ringan kebaikannya, berat timbangan kejelekannya. Kita baca lagi lagi perhatikan. Wa hadzal waznu haqiqatan. Timbangan ini benar-benar adanya. Bukan apa? Bukan kiasan, bukan juga nah barakallahu fi makna yang lain, benar-benar timbangan. Fi dan hakiki, yaitu timbangan yang hakiki. Hissiyun, benar-benar ada wujudnya lahu kifatan. Memiliki dua anak timbangan. Gambaran globalnya seperti ini. Ini ada anak timbangan ini. Kemudian ini ada bulatan, ada, ada namanya lisan. Lisan semacam e, bar, lidah, fungsinya barokalafiq untuk mengetahui berat atau ringannya. Itu gambaran globalnya. Ada pun ukurannya, bagaimana hakikat kenyataannya Allah alam. Allah lain tahu. Maksudnya itu gambaran biar antum tahu kifatannya maksudnya bagaimana. Orang kalau nimbang kan ada yang timbangan modelnya gitu kan. Berat, ringan itu kan, seperti itu. Nah, Kita lihat sini, Kama jaa fil ahadits sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih, Allah a'lam kayfiyatih, Tapi hanya Allah Taala yang tahu, yang lebih tahu tentang bentuknya dan gambarannya. Li'annahu min umuril akhirah, karena itu termasuk perkara-perkara perkara akhirat. Bentuknya kayak apa, besar seberapa, wa alam. Lakin ma'nahu ma'lum penting ini, tapi maknanya ma'lum. Maknanya diketahui ya, timbangan yang hakiki. Yang ukurannya bagaimana, bentuknya kayak apa, wallahu a'lam. Itu kita yakini makna harus, harus ada. Wa huwa annahu mizanun haqiqiyyun lahu kifatan. Bahwasanya itu timbangannya hakiki yang memiliki dua anak timbangan. Tudha'il hasanat fi kifatin wa sayyi'at fi kifatin. Diletakkan kebaikan di satu anak timbangan dan diletakkan kejelekan di satu anak timbangan yang lainnya. Wa ayyuhuma raja, maka mana di antara keduanya yang lebih kuat? Fa inna sahibahu yu'amal bihasabihi khairan aw syarran maka pemiliknya diperlakukan tergantung dengan apa beratnya dari itu baik ataukah buruknya paham kalau berat kebaikannya surga dominannya perhatikan ini ya kalau berat kejelekannya neraka ancamannya mafhum nah seperti itu kita lihat sini wa hadza sabitun fi kitabillah azza wa jal wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi muslimun dan ini sungguh telah datang dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pun ijma' sepakat bahwasanya ada timbangan kelak di di akhirat. Mafhum? Sudah kita lewati yang ditimbang imma apanya? Amalannya imma catatan amalannya imma orang yang mengamalkannya. Mafhum? Tiga kemungkinan ini. Nah, dikit lagi karena nanggung itu Amal Mu'tazilah fayaqulun ada Mu'tazilah mereka mengatakan laisa kami mizanun hakiki ini kurang ajar ini. Perhatian kurang ajar ini, lihat ini. Eh, ada pun Mu'tazilah maka mereka mengatakan tidak ada di sana timbangan hakiki katanya. Allahul musta'an kok sok tahu gitu loh. Wa inna ma huwa kinayatun an iqamatil adl. Sebenarnya itu bukan timbangan, itu hanya ungkapan tentang apa? ditegakkannya keadilan. Itu bukan timbangan itu. Apa? Itu berarti ungkapan tentang ditegakkannya keadilan. Sok tahu dia. Allahu musta'an Mu'tazilah ini. Nah, siapa pemimpinnya? Antum? Mu'tazilah? Berkali-kali ini. Pandai bicara, pandai ngomong tapi enggak bisa mengucapkan huruf ra. Ayo. Antum Hafiz Hah? Yang keras Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Nah, kita lihat sini. Wa hadha 'ala manhajul khabith. Eh, dan pendapat ini berdasarkan apa? Di atas prinsip mereka yang jelek dan juga nam rendah. Wa huwa tahkimul uqul itu berhukum dengan akal, logika, wa adabun nadar dan tidak mau melihat ilan nusus tidak mau melihat dalil wa madhabun madhhabun batilun wa dhallun. Ini adalah pendapat yang batil dan pendapat yang sesat. Pendapat apa tadi? Pendapatnya orang-orang Mu'tazilah wal iyad billah. Rasulullah as